فتح من التعليم وتعلم والاستفادة والنفع عن الدفاع نهدي ثواب ذلك الأرواح والدينا ووالديكم مواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا أولياء هذه البلدة ومن حوى في هذا المجلس سابقا ولاحقا وعبد الله في هذا المسجد وسعى به بنت الله ونبركاتهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين الضالين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد شكر الحمد لله saat ini Allah mentakdir kita semuanya menghadiri majlis pengajian rutin Ahad subuh setelah kita berpisah libur hampir dua bulan atau bulan berarti satu kesempatan bagi kita insya Allah untuk bisa menambah ilmu yang bermanfaat Mudah-mudahan insyaallah semuanya panjang umur, sehat walafiat. Bahir maupun batin. Amin. Allahumma amin. Bulan-bulan yang sudah kita lalui yaitu bulan Ramadhan, kita memasuki bulan Syawal. Sya'ban ada mengartikan dari Syab. Syab itu cabang gitu ya. سمي به لأن الخير يتشعب فيه Dikatakan bulan itu Sya'ban karena banyak cabang-cabang kebaikan yang terjadi ada di bulan itu. Ada Sya'ban yang mengartikan dari Sya'abana. Sya'abana. Sya'abana itu yang terang. Bana itu yang jelas. Karena sangat jelas dan terang kemurahan Allah, pemberian Allah, kebaikan dari Allah di bulan itu. Ada lagi yang mengartikan Syaban itu dari Syaib. Syaib itu at tarigu al jabal. Jalan yang di atas gunung. Jalan jalan yang dilalui manusia di atas gunung itu namanya syaib sumia bihi li'annahu tariqun ilal khair karena bulan itu adalah jalan untuk sampai kepada kebaikan yakni bulan yang akan sampai kepada bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan sudah kita lalui masuk bulan Ramadan Ramadan Ramadan itu dari Mibu, Artinya Yarmidu adalah ahraga yuhrigu membakar Sumia bihi li'annahu yuhrigu dhunub Dikatakan bulan Ramadhan karena bulan itu membakar dosa Bulan untuk membakar dosa sesuai dengan sabda Nabi man sama ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih siapa orang yang puasa Ramadan dengan beneran bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus tapi juga mengajak anggota badan tadi itu untuk tidak bermaksiat kepada Allah untuk takwa kepada Allah wa dan malam harinya mendirikan dengan ibadah salat tarawih zikir membaca Al-Qur'an imanan melakukan itu semuanya didasari iman wahtisaban ikhlas mengharap pahala dari Allah dan ridha Allah ghufira lahu ma taqaddama min dambih niscaya dosa yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan untuk membakar dosa. Masuk bulan Syawal dari syala yasulu syawalan wa syaulan rafa' bulan yang mengangkat mengangkat atau meningkatkan manusia derajatnya pahalanya ibadahnya taatnya kepada Allah karena itu bulan ini bulan peningkatan artinya anda harus di bulan ini lebih baik daripada sebelumnya atau minimal bertahan jangan sampai berkurang daripada sebelumnya kalau di bulan Ramadhan misalnya Anda bisa melaksanakan sholat dengan berjamaah bulan ini tingkatkan Anda sebelum adhan udah di masjid untuk berjamaah kalaupun tidak anda bertahan, jangan sampai sholatnya sendiri setelah sholat berjamaah. Kalau Anda di bulan Ramadan istiqamah membaca Al-Quran satu juz, maka di bulan ini ayolah ditingkatkan, jangan satu juz, satu juz setengah atau dua juz. Kalaupun tidak bisa, tidak mampu, maka janganlah berkurang, apalagi tidak membaca sama sekali. bulan ini kita dianjurkan untuk saling maaf memaafkan untuk melengkapi kesempurnaan bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan tadi itu, tadi itu dosa yang telah lalu diampuni ya. Tapi dosa yang diampuni di bulan Ramadan itu adalah dosa antara manusia dengan Tuhan. Tapi kalau dosa antara manusia dengan manusia, sampean ngambil duitnya orang, mencuri duitnya orang, nggak bisa diampuni lewat puasa walaupun tipis seperti kertas, saking banyaknya puasa Walaupun sujud sampai bungkuk sampean tidak akan bisa diampuni kecuali orang yang punya duit atau harta tadi itu menghalalkan untuk Anda atau Anda membayar kepada dia. Mengumpat orang, mengguncing orang, riba kepada orang tidak bisa diampuni lewat puasa atau ibadah kecuali yang diribai yang diumpat tadi itu memaafkan kesalahan Anda. Ah, disinilah untuk supaya benar-benar kita ini bersih, suci, maka di bulan ramadhan di bulan Syawal kita dianjurkan untuk saling maaf Indonesia diistilahkan halal bihalal. Halal bihalal itu kesalahan saya sama Anda halalkan, artinya maafkan kesalahan kamu kepada saya juga halalkan. Tukar-tukaran halal. Saling maaf memaafkan. Antara tetangga satu sama lain saling maaf memaafkan. Suami istri saling maaf memaafkan anak dan orang tua, saling maaf memaafkan guru dengan murid, saling maaf memaafkan. Akhirnya dosa antara dia dengan Tuhan diampuni lewat ibadah di bulan Ramadan, dosa satu sama lain diampuni, saling maaf memaafkan. Masuklah hari Yaumul Fitir, hari bersih fitir artinya apa? Hari bersih. Hari bersih. Kenapa? Memang udah bersih nggak bawa dosa. Diampuni udah. Nah kalau udah nggak puasa Ramadan, masih ya di bulan Ramadan, malam hari raya nyolong lagi, nyuri lagi, masuk bukan yaumul fitr itu bukan hari bersih itu hari kotor karena itu arti yaumul fitr itu adalah hari bersih itu adalah bagi orang yang ibadahnya di bulan Ramadan sukses dan juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikenal dengan yaumul id ada yaumul fitir, ada yaumul id. Yaumul id hari kembali. Hari kembali. Al-id. Hari kembali. Kembali apa? Kembali bersih seperti bayi. Keluar dari perut ibu, dari rahim ibu bersih. Gak kenal maksiat, gak kenal dosa. gak ada dengki, gak ada iri, gak ada benci Begitulah pula kita keluar dari bulan Ramadan masuk Yomul Id, hari bersih diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Di bulan Syawal ini setiap satu sama lain jika ketemu mengucapkan apa? Minal aidin wal faizin itu doa minal aidin wal faizin minal aidin ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin semoga kita semuanya dari aidin aidin itu jamak mudzakkar dari aid isim fa'il dari ada ya'udu kembali Semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang kembali. Kembali apa? Tadi kembali bersih seperti bayi yang baru lahir. Atau kembali dalam arti panjang umur kembali insya Allah tahun yang akan datang ketemu lagi di bulan yang sama. Minal aidin semua didoa, saling mendoakan semoga panjang umur, sehat, tahun lagi ketemu dan juga semoga kembali bersih seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Wal faizin Faizin jamak muzakkar dari faiz isim fa'il dari faza yafuzu fauzan Faza yafuzu itu sukses, berhasil, beruntung. Minal faizin, semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang beruntung, yang berhasil. Siapa orang beruntung? Banyak duit, gitu. Rumahnya bagus, kendaraannya mewah, pangkatnya tinggi, belum tentu beruntung, saudara banyak duit, masuk neraka. Rumahnya bagus, tapi disiksa. Dihormati sama orang, dibenci Tuhan. Itu bukan orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu adalah Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang dinyatakan jauh dari neraka, dan dia masuk ke dalam surga faqad faza benar-benar dia menjadi orang yang berhasil yang beruntung melarat hidupnya di dunia tapi masuk surga untung kaya hidupnya di dunia tapi masuk neraka bukan untung rugi itu wah dia bukan jangan jadi bupati RT aja nggak ada yang mau milih Huh? Tapi dia masuk surga, beruntung. Presiden, tapi masuk neraka, rugi. Karena itu berusaha menjadi orang yang beruntung yaitu orang yang selamat dari siksa neraka dan masuk ke dalam sur surga. Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada kesalahan sampean dengan saya, saya maafkan tapi lain nyolong balik no. Sampai juga kalau ada kesalahan dengan saya, saya maafkan. Insya Allah kita semuanya menjadi orang yang sukses dan berhasil. Amin, Allahumma amin. Tinggal sekarang konsekuensi kita. Bapak-bapak kalau punya baju kotor, langsung dicuci ya. Kenapa? Kalau nggak langsung disuci, ngeflek nanti nempel terus kotorannya nantinya. Langsung dicuci. Kalau udah bersih, dijaga jangan sampai kotor lagi. Kan begitu. Iman kita, batin kita juga begitu. Kalau kotor, udah kena maksiat yang kita lakukan, perbuatan dosa yang kita lakukan, langsung dicuci tobat. dosa setahun dosa setahun nih bisa dihitung kira-kira setiap hari sampai ngelirik itu loh berapa ribu kali sampai dosa setahun ini dalam satu bulan kita berpuasa berusaha untuk diampuni oleh Allah tobat kepada Allah kita ibadah di bulan Ramadan Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Akhirnya kita diampuni. Kalau udah bersih, jaga. Jangan sampai kotor lagi. Dalam arti jangan sampai maksiat lagi. Kalau ketemu orang bajunya kotor dicuci. Habis dicuci udah bersih, langsung dikencingi. Kira-kira orang apa itu? Orang gila. Kalau ada orang Islam, udah puasa bagus, dia mulanya bagus. insyaallah dosanya diampuni oleh Allah. Eh masuk bulan syawal maksiat lagi kepada Allah. Itu orang apa? Gila, udah dibersihkan, dikotori lagi. Gak beres. Karena itu jaga diri. Jangan sampai terulang lagi kalau bermaksiat kepada Allah. Terulang lagi. Dia itu lupa kepada Allah melanggar ajaran Allah Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Tahukah anda yang paling berbahaya itu apa? Yang paling berbahaya bagi kita Bukan penyakit sebenarnya Bukan banjir, bukan gunung meletus Penyakit separah apapun anggap kanker kankerlah tumorkah separah apapun itu penyakit kalau kita mati mati juga penyakitnya yang paling berbahaya itu dosa yang gak diampuni Kenapa kalau kita mati akan menjadi lebih menyakitkan di kubur dan nanti kalau sampai ke neraka sampai di akhirat akan masuk neraka adab yang paling menyakitkan saudara. Karena itu jangan sampai ada yang bawa dosa kalau mati. Berusahalah untuk dibersihkan dosa sebelum mati. Dengan apa? lewat ibadah-ibadah yang sudah diatur oleh Allah dan Nabi dan juga bertobat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan laisal idu liman labisal jadid. Innamal idu liman ta'atuh tazid. Bukan hari raya itu bagi orang yang berbaju baru. Tapi hari raya itu bagi orang yang taatnya meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari raya itu bukan orang berbaju baru. Kalau karena baju baru ini orang kafir bisa lebih bagus dari Anda bajunya. Hari raya itu bagi orang yang pangkatnya meningkat, eh, taatnya meningkat. Kalau Anda punya pekerjaan maju, dapat keuntungan satu miliar, itu hari perlu dirayakan, hari bahagia. Tapi kalau Anda rugi satu miliar, itu hari susah Kalau anda ibadahnya tambah banyak, pahalanya tambah banyak, itu adalah hari bahagia. Tapi kalau anda dosanya tambah banyak, kesalahannya tambah banyak, itu bukan hari bahagia. Itu bukan hari raya, itu hari yang perlu ditangisi. Laisal id liman tajammala bil markub wa innamal id liman ghufirat lahud dunub. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena wajhah, beliau Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini presiden, tapi lebih dari presiden. Dulu itu semua daerah Islam, semua negara Islam satu pemimpinnya itu Amirul Mukminin. Jadi bukan negara Arab aja, masuk Irak, masuk Suriah, masuk mana aja dalam kekuasaannya itu dikuasai satu pemimpin yaitu Amirul Mukminin. Pemimpin umat Islam secara keseluruhan lebih top dari presiden. Waktu hari raya open house. Artinya terima tamu rumahnya banyak rakyatnya, masyarakatnya yang datang ke rumah presiden, ke rumah pemimpin ini. Kita bisa bayangkan bagaimana pemimpin yang hebat ini. Bajunya, makanannya, istananya. Cuma rakyatnya bingung. Loh, kok rumahnya biasa ini? Pakaiannya Sederhana, malah pakaian rakyatnya lebih bagus daripada pakaiannya beliau. Dikasih makanan roti kering. Roti Arab itu dari gandum. Kalau anget, masih panas, oh lezat, sedap. Tapi kalau udah kering, wah, seperti batu. Nggak bisa dimakan kecuali sudah dicelup ke dalam air yang disuguhkan roti kering. Heran rakyatnya. Kok gini ke rumah presiden? Kalau sampean kan enggak ya? Masya Allah. Kalau udah hari raya, rumah seperti restoran. Di meja itu top itu macam-macam. Mulai jajan manis, jajan asin, jajan kecut, jajan pahit, ada semuanya. lontong, ketupat, gule sambal goreng, kari kelompen goreng dono. Minuman mulai setrup, jus, semua dibuat. Alhasil hari raya, hari badok saudara. Ini Amirul Mukminin bajunya nggak ganti, baju lama, makanannya makanan kering, seperti makanan orang fakir. Akhirnya ada negara rakyatnya, rakyatnya. Israel Yom Yomait Bukankah hari ini adalah hari raya? Iya, kata. Nanti anggap pikun nana ini. Wamal Eid indakum apa hari raya menurut kamu? Kata Sina Ali. Ya, eid orang hari raya itu ya baju baru, makanan nikmat, lezat. al-Eid indi yomun la asi rabbi. Hari raya bagiku kata Sina Ali. Hari raya untukku adalah hari di mana aku tidak bermaksiat kepada Allah. Bukan hanya tanggal 1 Syawal atau tanggal 10 Dhul Hijjah, hari raya bagiku. Setiap hari aku bisa merayakan hari itu asal aku tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Masya Allah. Jadi camat aja pakaian harganya 2 juta Padahal gajinya satu juta setengah. Duitnya siapa pak yang dibeli ini? Subhanallah. Karena itu kita harus benar-benar merenungi apa yang harus kita lakukan ada di bulan yang mulia ya. ini. Dan bagaimana kita akan mengisi kehidupan dalam sisa umur yang akan kita lewati. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjaga diri daripada maksiat dan meningkatkan dengan takwa dan taat kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Diceritakan ketika hari raya Rasulullah saw Alaihi Wasallam melihat umatnya. Nabi itu selalu perhatian sama umat. Dilihat orang-orang tua, dilihat, masya Allah bahagia mereka. Anak-anak muda dilihat bahagia, anak-anak kecil. Ini ada tamu dari Malaysia di sini anak-anak kecil itu namanya budak budak-budak kecil gitu lagi bermain-main berbahagia disaksikan sama Nabi diperhatikan sama Nabi senang Rasulullah lihat umatnya bahagia di hari raya cuma ada satu anak kecil dia menangis dia duduk sendiri menangis susah sedih akhirnya Nabi datang menghampiri itu anak duduk bersama itu anak Rasulullah Tuh, lihat itu seharusnya pemimpin ya pemimpin jangan lihat orang yang seneng aja yang susah juga diperhatikan ini lihat Nabi Walaupun anak kecil dilihat, ini sakitnya kena, ini ini nangisnya kenapa ini? Kepingin tahu Nabi. Tanya, nak, ini hari raya. Tuh, lihat teman-teman kamu bermain senang di hari raya. Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu sedih? Anak ini menjawab, Rasulullah, kalau teman-temanku bahagia pantas, karena mereka punya bapak, punya ibu, Bapaknya membelikan baju baru Ibuku i, i, i, Ibunya dia memasakkan makanan yang sedap Makanan yang lezat Tapi aku Anak yatim Anak piatu yang tidak punya bapak Tidak punya ibu Aku hidup sendiri Hari ini pun hari raya aku enggak punya baju baru makananku pun adalah tidak ada apa bedanya hari ini dengan hari yang lainnya Masya Allah menangis Rasulullah oh kamu anak yatim anak piatu diajak sama Rasulullah ke rumahnya ayo ke rumah ke rumah katanya sampai ada di rumah dipanggil istri Nabi yang bernama Sayyidatuna Aisyah, Siti Aisyah. Aisyah kemarilah kamu, ya Rasul. Aisyah ini anak dirawat ya, dimandikan, diganti baju baru, siap Rasul. Setelah itu kasih makan yang yang lezat, yang sedap. Baik Rasul dimandikan oleh Siti Aisyah, dikasih baju baru. Kemudian diajak makan sama Siti Aisyah. Setelah selesai Rasulullah duduk dipanggil, "Sini, Nak." Bapak kamu meninggal. Benar ya Rasul. Ibu kamu meninggal. Iya ya Rasul. Kamu nggak punya saudara? Tidak wahai Rasul. Sekarang kamu udah diganti oleh Allah bapak yang baru yang lebih bagus. Siapa Rasul? Aku Rasulullah bapakmu. Kamu sekarang punya ibu. Ibu kamu meninggal dahulu, sekarang udah punya ibu baru yang lebih baik. Siapa Rasul? Aisyah istriku ibumu. Kamu punya saudara sekarang nak. Siapa Rasul? Kakakmu Fatimah. Saudara kamu Hasan dan Husain. Sekarang tidak boleh kamu susah ya. Kamu harus bahagia kamu sendiri. Kamu harus bermain dengan teman-teman kamu lagi merayakan hari ini. Wah, keluar itu anak pakai baju baru, menghampiri teman-temannya, dilihat paling lebih bahagia daripada teman-teman yang lainnya. Sampai teman yang lainnya ini heran. Loh, kenapa? Kenapa kamu itu bersukaria seperti begini? Kamu tahu nggak aku siapa sekarang? Tahu. Dari dulu tahu kamu anak yatim, anak piatu. Tadi aku yatim piatu, sekarang aku nggak yatim lagi karena ada punya bapak. Siapa bapak kamu? Muhammad Rasulullah. Ibuku Aisyah, kakakku Fatimah, saudaraku Hasan dan Husain. Allahu Akbar. terlihat Begitu seharusnya hari raya bukan hari raya, lontong habis tiga, kemudian anak-anak yatim kelaparan. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita semakin perhatian ya dengan keadaan umat Islam yang lagi yang membutuhkan kepada kita. Jangan kita bisa tertawa tapi membiarkan orang yang lain menderita, menangis. Jangan kita bisa bahagia tapi orang yang lainnya dalam keadaan susah. Ajak mereka semuanya yang susah untuk bisa bahagia seperti kamu. Berusaha usahalah untuk mereka yang lagi sedih untuk menjadi senang seperti kamu. Jangan yang penting aku senang dulu yang lainnya susah. Jangan yang jangan berpikir yang penting aku kenyang, nggak peduli yang lainnya lapar. Mudah-mudahan hidup kita bermanfaat. Amin Allahumma amin.